Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmatul iman, nikmatul islam, nikmatul ukhuwah. Nikmat kita masih ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi alusuna salafiyun dan kita berharap kepada Allah Taala agar kita terus diistiqomahkan, terus disabatkan, sabat ala dinilah tetap kokoh dan bersabar e, di atas agama Allah Taala yang Allah ridai dan Allah berikan barokah dan petunjuknya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita e, wafat insya Allah. Dan Ikhwan Fidin Azakumullah nikmat yang berikutnya yang berikutnya lagi adalah kita bisa masih bisa berupaya dengan uh, apa namanya kondisi yang seadanya artinya yang sudah kita bersyukur alhamdulillah bisa mengadakan taklim dan bisa mengadakan eh, majlis-majlis ilmu yang merupakan riyadul jannah ya banyak sekali para ulama-ulama menjelaskan dan didukung juga dengan hadis-hadis yang sahih bahwa majlis-majlis ilmu adalah merupakan taman-taman daripada surga Allah SWT. <clears throat> Baik, Ikhwani Fidin, Rahimani Warahimakumullah. Pada malam hari ini kita, seperti yang sudah kita programkan, acaranya adalah taklim atau belajar bersama eh, pelajaran ini sorof. Sorof, yakni ilmu tentang eh, perubahan kata ya. Merubah eh, tahwil asli wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Artinya qala alif e, penulis kitab ini atau buku Al-Kafi yang kita pelajari ini adalah Al-Ustad Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi ya. e, beliau mengatakan dan ini sebenarnya juga ada dalam kitab yang lainnya e, merupakan nukilan definisi daripada sorof yakni tahwil al-aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin perubahan dari satu Eh, dari eh, pokok yang satu dari satu sumber yang pertama kepada contoh-contoh yang banyak. Jadi sorf itu adalah pelajarannya untuk mengetahui oh ini eh, isim, fa'il, oh ini fil madi, ini fil mudhari, ya ini isim maf'ul, ini fil nahi dan seterusnya. Tetapi tidak hanya sekedar kita bisa mengetahui ini jenis-jenis wazannya ya atau timbangannya atau istilahnya, tapi kita harus tahu juga artinya ya. Jangan sampai Menuntut ilmu tidak tahu apa artinya isim fa'il gitu. Ini ya terlalu lah gitu ya. Isim maf'ul nggak tahu jadi ini tentu ya mestinya jangan seperti itu. Harus tahu lah fi'il madi itu apa, fi'il mudhari itu apa, fi'il amr itu apa, isim fa'il itu apa, isim maf'ul itu apa itu karena uh, bukan suatu hal yang aneh di kalangan penuntut ilmu ya itu. Ini adalah pelajaran sorof. Yang semuanya itu dengan tujuan tertentu. Nggak mungkin kata itu harus satu semua, nggak mungkin kan. Film madi semua. Dalam bahasa Arab kan dipelajari ada fi'il madi, ada fi'il mudore, ada fi'il amr, ada fi'il apa namanya? E, majhul e, lil fa'il atau majhul untuk yang fi'il mudorenya itu banyak sekali. La tahsulu illa biha. Tidak bisa kita e, bisa merubahnya kecuali dengan ilmu sorof. Ya ilmu sorof begitu. <clears throat> Alhamdulillah kita sudah mempelajari ininya e, beberapa apa namanya faktor-faktor fasal-fasal yang mendukung dari ilmu sorof yaitu eh, domir ya kan domir ini harus paham harus hafal sekali ya, terutama domir al munfasilah yang domir rofa yang itu yang harus dikuasai sekali adalah domir rofanya nah, ini yang berkaitan dengan kata ganti yang sifatnya sebagai subjek sebagai uh, apa namanya pelaku gitu ya domir rofa itu artinya kata ganti yang bersifat sebagai subjek sebagai sebagai pelaku itu yang harus dikuasai kemudian juga sudah eh, apa namanya sedikit latihan dan juga kemarin disampaikan uh, al-muqabalah yakni mm, mencocokkan mencocokkan artinya bahwasanya yang namanya fi'il itu yang namanya kata kerja atau fi'il itu mesti ada istilahnya fa fi'il ain fi'il dengan lam fi'il ya itu itu mesti itu yang namanya kata kerja fa'ala ya ini mesti uh, Pasti akan terdiri dari uh, tiga istilah pak fiil, kemudian uh, ain fiil, ain fiil, dan lam fiil. Ini mesti ya. Apapun kata kerjanya uh, dan minimal terdiri dari tiga huruf sampai sampai uh, menjadi enam huruf pun semuanya pasti ada ininya ada fa fiilnya, ada ain fiilnya, ada lam fiilnya. Artinya ada huruf-huruf utama, ada ada huruf-huruf yang utama ada huruf-huruf yang pokoknya gitu ya. Uh, ya pun yang lain itu berarti dia sebagai tambahan. <clears throat> Sebelum kita masuk ke latihan yang halaman 6, ya sebenarnya di sini hanya sekedar ini, artinya apa namanya? selingan ya, bukan tujuan utama di jilid 1 ya sebagai untuk memper memperjelas bahwasanya yang namanya fiil itu ada fiil, ain fiil dengan lam fiil saja. Sebelumnya kita cobakan uh, <clears throat> apa namanya? Uh, murojaah domirofa ya, domirofa. Tafadhol dari sebelah kanan semuanya domirofa uh, eh, harus hafal apa saja bunyinya. Ya. Bagus sekali. Antum ahi sekali lagi uh, domirofa semuanya. Mm -hmm. Hmm. Ya betul. Lancar alhamdulillah. Antum mahi silakan anu domi rofa semuanya. Hmm. Iya. <clears throat> Eh apa namanya? Kalau huwa apa artinya? Iya. Kalau apa namanya? Antuna apa artinya? Eh, ya apa sudah lumayan tinggal dikit lagi <laughs> yang perlu diperbaiki antuna berarti bukan dua orang iya, <clears throat> eh, ya antuna berarti kalian tiga orang atau lebih berapa siapa ininya e, orang yang diajak bicaranya perempuan ya ah, tiga kalian tiga orang atau lebih perempuan ya itu antuna kalau antuma apa artinya mm antuma <laughs> Iya. Eh, dia eh, tiga orang perempuan. Huh? Atau lebih? Kalau dia <laughs> campur-campur ya isinya ya. Ada dia, ada mereka, ada tiga orang atau lebih perempuan. Nanti bingung ini, ini pemir yang mana nih? Gak ada semua di sini. <laughs> Iya, iya harus e, jangan salah kamar. Masing-masing punya artinya ya. Jadi kalau dia ya dia, ya mereka ya mereka Ya, gitu. Kalau tiga orang ya berarti yang mana? Apa dia? Apa yang mereka? <laughs> gitu. Tapi yang jelas antuma di sini itu eh, apa namanya bisa laki-laki bisa perempuan. Tinggal jumlahnya, jumlahnya sama kata gantinya yang tepat bagaimana? Kalau antuma berarti dua orang laki-laki atau perempuan. uh, sebenarnya kalau antuma di sini adalah yang diajak bicara jadi artinya bukan dia atau bukan mereka tapi kalian. Kalian dua orang laki-laki atau perempuan. Kalian dua orang laki-laki atau perempuan ya. Ini belum belum ini. Belum berkaitan dengan kata kerja masih masih ini dulu masih murni kata ganti gitu ya. Masih belum ada kaitannya dengan apa tuh eh, benda atau bukan dengan kata kerja belum ya masih murni kata ganti. Tapi kalau misalnya eh, belakangnya huma apa artinya? antum huma Iya, laki-laki atau perempuan. Ya. Mereka dua orang laki-laki atau perempuan. Kalau nahnu apa artinya? Nah, ya, siapa kami di sini? Apakah laki-laki saja? Ah, iya, jadi kami laki atau perempuan. Kalau sebelahnya hi, misalkan eh, apa artinya <clears throat> anti? Iya, kamu satu orang perempuan. Kalau anta, Bapak? Apa artinya anta? Iya, kamu atau engkau atau Anda satu orang laki-laki. Iya. Lalu kalau misalnya hum, apa artinya hum? Uh, apa? <laughs> Iya. Iya. Artinya lebih dari dua di sini tiga gitu ya. artinya tiga ke atas gitu ya. <laughs> Iya. Mereka tiga orang laki-laki atau lebih ya gitu. Baik. Uh, eh, coba Bapak sekali lagi uh, domir semuanya. Antum. Iya. Hmm. hmm. Bagus, ya. <clears throat> apa namanya itu domir rofa ya huwa hia huma humahuna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu kemudian di sini eh, di halaman yang kelima sebelum masuk ke tamrin adalah al ya ini pencocokan mencocokkan ya nah di situ contohnya misalnya faala seperti tadi ya e, misal kata yang di wazannya, yang ditimbangnya adalah kataba misalnya. Kataba. Ya, kataba. Pada kata kataba ini, ya ini kaf ini namanya fa'fi'il. Ini namanya kaf ini adalah fa fa'fi'il. Nah, kaf ini namanya fa'fi'il istilahnya. Karena dia ada di awal. Ya, kaf ini namanya fa'fi'il. Tak huruf taknya adalah ain fi'il. Huruf ba-nya adalah lam lam fiil. Ini sebutnya fa fiil, ain fiil dan lam fiil. Itu kalau e, pas jumlahnya tiga gitu ya, pas jumlahnya tiga. Misalkan e, <clears throat> ada kata misalnya af'ala misalnya. Ada tambahan af'ala. Nah, ya. Walaupun di sini berbunyi af'ala itu bukan berarti yang awal itu selalu namanya fa fiil, bukan ya. Ya, tidak mesti yang di awal di sini adalah fa fiil. Ketika adanya af'ala maka yang tetap yang fa'fil itu adalah huruf fa, ya. Huruf fa, kemudian ain fiilnya huruf ain dan lam fiilnya huruf lam. Contohnya misalnya yang mauzun, yang mauzun itu yang ditimbang. Contohnya akhroja misalnya. Kata akhroja. Ada kata fiil madi, ya ini akhroja. Kalau kata ba'nya apa? Telah menulis, nah, telah menulis. Nah, kalau misalnya akhroja hmm, ini artinya apa? Eh, telah mengeluarkan, telah mengeluarkan. Mengeluarkan. Beda kalau khoroja keluar, kalau akroja mengeluarkan. Nah, pada kata akroja ini, maka yang fa'fi'il yang mana? Bukan hamzah, tapi adalah huruf kho. Ini fa'fi'il. Ya. Lalu ro ini adalah ain fi'il dan jimnya ini adalah lam fi'il. Berarti yang huruf hamzah ini adalah tambahan tambahan ya. Jadi eh, ini ceritanya nanti kalau sudah eh, apa namanya eh, meluas itu tetap yang namanya kata kerja walaupun apa namanya bunyi wazannya itu bermacam-macam itu tetap ada mengandung unsur tiga macam saja tiga tiga unsur ya ini fa fiil ain fiil dengan lam fiil. <clears throat> Baik, kita akan di sini ada latihan halaman 6 at-tamrin Uzgur sebutkan Uzgur itu sebutkan. Fa'al fi'li. Mana fa' fi'ilnya? Nah, sebutkan mana fa' fi'ilnya. Wa dan ainal fi'li. Dan ain fi'ilnya. Nah. Walamahu dan lamnya. Minal af'alil atiyati. Dari fi'il-fi'il berikut. Nah, di sini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba untuk akhi. Uh, af'ala Mana fa'ilnya? Rufa juga. Ini karena memang kebetulan masih disebutkan contoh-contoh yang masih mujmalnya dulu ya sebagai sebagai timbangan awal. Mana ain fiilnya? Ain. Lam fiilnya? Lam. Betul. Eh, berikutnya itu pada fiil fa'ala ya. Fa'ala biasanya itu artinya saling biasanya, saling gitu ya. Mana fa berarti? Fa. Mana ain fiilnya? bukan alif. Ain. Ya, anu barangkali ya barangkali terkecoh gitu. Ha, ini kebetulan masih karena apa namanya e, patokan awal gitu ya, masih belum diterapkan pada kata yang lain gitu. Jadi yang ain fil jangan alif, jangan, tapi ain ya. Kemudian yang lam filnya mana? Lam. lam, betul. Lalu di sini ada kata contoh infaala. Ya, infaala uh, di situ mana fa antum ahi? Bukan alif, bukan nun, bukan ya. Uh, uh. Walaupun di situ infaala fa bukan alif, bukan nun. Bukan nun sukun, tapi fa'nya yang fa Yang ain fiilnya yang mana? Ain. Lam fiilnya? Lam, betul. Nah, itu jadi huruf alif dan nun di awal itu adalah ziyadah tambahan. Sekarang ada wazan atau ada uh, timbangan Eh, kata ifta'ala. Ifta'ala. Nah, antum berarti. Mana fa fi'ilnya? Fa. Nah, bukan alif ya? Bukan. Walaupun fa-nya fa sukun ya itu fa fi'ilnya itu. Mana ain fi'ilnya? Bukan tak. Ya, <laughs> iya. Ini taknya adalah tambahan. Ain fi'ilnya adalah ayang ainnya. Lalu eh, mana lam fi'ilnya? Lam, huruf lam. Jadi di situ wazan ifta'ala fa fi'ilnya ya fa, ain fi'ilnya ain dan lam fi'ilnya lam, kan gitu ya. Lalu antum istaf'ala mana fa fi'ilnya? Bukan alif. Bukan sin. Bukan ta. Bukan ya. <laughs> Jadi tepat. <laughs> iya ini apa namanya wazan atau tambahan ini alif sin dengan ta ini tambahannya. Mana ain ain fi'ilnya? Ain. Lam fi'ilnya? Lam. Nah, taib. Jadi dari wazan-wazan ini sebagai uh, apa namanya patokan, sebagai rumus. Sebagai rumus bahwa fa, pada huruf kata kerja yang berjumlah banyak banyak pun, berapapun jumlah hurufnya di situ sampai 6 maksimal, tetap unsurnya adalah tiga, tiga saja. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Baik, sekarang di sini ada perintah lagi wazin. Nah, sekarang eh, timbanglah gitu ya. Timbanglah kata-kata di bawah ini hadil af'ala Eh, fil-fil nanti yang berikutnya ala tilkal auzanis sabiqoh berdasarkan timbangan-timbangan yang telah lalu. -hmm. Jadi tinggal uh, nanti ketika disebutkan fa'filnya uh, antum harus nebak tuh fa'fil yang mana ya. Nah, kira-kira ini huruf alif apa huruf nun apa huruf ini huruf ini nah gitu. Nah, ketika sudah diterapkan baru agak susah, agak sedikit uh, apa namanya harus hati-hati. Jadi wazin timbanglah hadil af'ala fil-fil di bawah ini berdasarkan wazan-wazan yang telah lalu. Nah, maksudnya apa? Fa fi'ilnya mana, ain fi'ilnya mana, lam fi'ilnya mana. Nah, sekarang misalkan ada fi'il jahada. Ada fi'il jahada. Ya. Apa namanya? Jahada. Artinya e, bersungguh-sungguh artinya. Jahada pada kata jahada ini mana fakihnya? Antum ahli? fakihnya jah. Huruf jid, ya. Ini, ini fakihnya Ya, fakih Mana infilnya? Ah, ah. bukan alif ya? Bukan. Inilah namanya infilnya infil Mana infilnya? Dal. ini namanya lampilnya Iya. Ya. adalah huruf jim, infilnya adalah ha dan lampilnya adalah dal. Alifnya ini adalah ziyadah tambahan. Ya, jahada artinya bersungguh-sungguh. Kemudian fiil in kosama Nah, di sini ada fiil in kosama In kosama Kata-kata in kosama mana fi failnya? Iya, bukan bukan alif ya. Bukan nun juga bukan. Ini fiilnya. Mana fiilnya? Sin. Mana lafilnya Mim. Jadi in sama itu fa'ilnya adalah huruf kof. Ain fiilnya adalah sin dan lam fiilnya adalah huruf mim. Ada khola. Ada khola. Pada kata ada khola. Kalau jahada ini artinya sungguh-sungguh. Kalau in sama terbagi. Nah, ini terbagi artinya. Kalau in sama artinya terbagi. Kemudian ada khola. Ada kata kerja ada khola artinya memasukkan. Artinya memasukkan. Kalau ada khola masuk, kalau ada khola memasukkan. Nah di sini pada kata ada khola mana fa'ilnya? Bukan. Iya. iya, bukan alif ya? Bukan hamzah maksudnya ya, tapi dal. Ini fa'il. Ain fi'ilnya? Ho. Lam fi'ilnya? Lam. Nah ini lam fi'il adalah huruf lam. Ada khola. Nah, berarti ini udah gampang nih. Ijtahada sekarang. Ijtahada ketika dicocokkan dengan wazan-wazan uh, yang yang yang yang utama wazan yang rumus yang awal istihada mana fa'ilnya jim bukan alif ya bukan ya. jadi istihada artinya juga sama ini bersungguh-sungguh istahadatnya bersungguh-sungguh juga Muj, e, eh, rajin jahada artinya juga sama bersungguh-sungguh istihada mana yang fa'ilnya jim ain fi'ilnya mana bukan tak bukan ya tak ini tambahan ya nah ini hal ini lain fiil mana lafilnya dal iya betul fiilnya adalah dal baik bagus anzala artinya menurunkan pada kata anzala antum bapak mana fa fiilnya ah iya bukan bukan hamzah ya nah. eh, bukan ini asalnya daripada nazala Asal katanya dari nazala. Nazala artinya turun. Nazala artinya turun, tapi kalau udah anzala menurunkan, menurunkan. Nah, di situ fa'ilnya huruf nun. Ain fiilnya huruf mana? Zai. Ha, zai ya. Lalu lam fiilnya lam, betul. <clears throat> Nah, di sini ada istakbaro, artinya sombong. Istakbaro ini adalah artinya sombong. Nah, di sini ada enam huruf. Istakbaro ini adalah eh, hurufnya banyak istakbaro nah, mana fa'ilnya antum ah. iya bukan sin eh bukan alif bukan sin bukan ta kaf ini namanya fi'il fa'il ain fi'ilnya mana ba nah, mana fa'ilnya? ro nah ini lampunya. nah, jadi istakbaro itu asal katanya daripada kabaro atau kaburo kaburo besar tapi kalau istakbaro justru artinya sombong Ba'ada, kata ba'ada artinya jauh, menjauhkan ya. Saling menjauhkan atau menjauhkan. Asal katanya daripada ba'uda artinya jauh, tapi kalau ba'ada saling menjauhkan. Mana fa'ilnya? Iya, ba. Mana ain fi'ilnya? Bukan alif. Bukan ya. <laughs> Mana lam fi'ilnya? Dal. Bagus. Ba'ada. Kemudian di sini ijtanaba. Ya, ijtanaba artinya juga sama Eh, jauh ya <clears throat> ijtinab ya ijtinabatnya juga menjauh jauh ya artinya jauh juga mana fafiilnya antum ijtinaba nah di sini mana fafiilnya ijtinaba kan gini ya ijtinaba ijtinaba ini asal katanya adalah januba januba artinya jauh menjadi menjadi istanaba artinya menjauhkan. Mana fa'ilnya? Jim ya, jim ya. Nah, ini ini fa'ilnya adalah jim. Mana ain fi'ilnya? Nah, bukan tak? Bukan. ah. bukan tak. ya, tapi nun di sini. <laughs> iya, nun. <laughs> Apa intonasinya datar ini ini. Bisa dua kemungkinan. Ya? Lampilnya? Ba. Ba, iya sana apa? Adalah uh, fa fiilnya huruf jim, ain fiilnya nun dan lam fiilnya ba. Ijtanaba. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warinal batilan batilan warzuq warzuq warzuqna ijtinabah. Ijtinab artinya menjauhkan. Dan berikanlah kami untuk menjauhinya. Afsada ya, afsada berarti ke belakang ya, Bapak ya, antum ya. uh, afsada Eh, mana fa fiilnya? Fa. Mana ain fiil? Sin. Mana lam fiil? Dal. Ya, afsad itu artinya artinya yang merusak, yang merusak, afsada, mufsidin, mufsidun, artinya yang merusak. Kembali ke depan, istaghfara <clears throat> artinya meminta ampun. Nah, istaghfara. Mana ini fa, fa fiilnya? Hah? Oh iya, huruf ghin ya. Karena asal katanya pada ghafara Ghafara artinya mengampuni, tapi kalau istighfara minta ampun, meminta ampun atau memohon ampun. Berarti fa huruf ghain. Fa huruf fa, lam fiilnya ro, iya, itu ya, Terakhir antum inqalaba artinya terbalik, inqalaba itu artinya terbalik. E, mana fa fiilnya? Qaf, ya, bukan nun ya. Bukan, tapi huruf qaf. Lam fiilnya eh ain fiilnya lam. lam. Dan lam fiilnya Mbak. Baik. Alhamdulillah ini sekedar untuk mengetahui bahwasanya uh, <clears throat> kata kerja walaupun hurufnya banyak itu tetap mengandung tiga unsur saja fa fiil ain fiil dengan lam fiil. Nah, kita akan masuk pada <clears throat> pembahasan inti dari ilmu sorof yaitu tasrif, ya, tasrif. <clears throat> Hmm. Dan tasrif yang akan kita bahas kalau di jilid satu itu ya ini sekedar apa namanya e, pengetahuan juga penting sekali sih kayaknya papan tulisnya kurang nengah ya asus sebelah sini ya <laughs> banyak yang sebelah sini ketutupan Nah, jadi gini. Nanti antum makan apa namanya? E, barangkali akan ada pertanyaan. Kok fil-filnya e, eh, bagaimana sih kok apa namanya? E, tidak ada yang huruf wawu, tidak ada huruf yang ada yaknya, atau ada yang alifnya dan sebagainya ya. E, atau hamzahnya dan sebagainya atau yang rangkap-rangkap seperti itu. Nah, ini sebelum masuk e, perlu diketahui bahwa fiil itu ya itu ada dua macam kata kerja ya ini juga termasuk dari awal sih sejak dari awal harus uh, supaya tidak kaget gitu karena nanti kita akan memusatkan justru yang sederhana dulu yaitu yang yang yang namanya yang salim namanya yang salim jadi fiil itu kata kerja terbagi jadi dua. Al-fi'lu eh, eh, terbagi menjadi dua dua bagian besar. Nah. Yang pertama itu adalah sohih. Ini sohih, ini yang sehat. Kata kerjanya ini sehat. Oh ada yang sehat, ada yang sakit ya? Iya. Ada yang sohihun, ada yang muhsal. Ada yang muhsal. Muhsal. Kalau sohih artinya sehat, kata kerja itu artinya sehat ya. Nanti akan tahu oh sehat itu begitu. Kalau yang muhsal artinya berpenyakit berpenyakit. Berpenyakit. Istilahnya berpenyakit istilahnya. Bukan berarti sakit yang harus diobati, bukan. Artinya berpenyakit lah. Ken apa bedanya? Kalau fiil yang sahih dengan yang mu'tal, kalau yang mu'tal ini e, kriterianya ya di dalamnya itu ada diantaranya huruf alif bukan hamzah ya terdiri bisa satu bisa dua minimal satu ya ada unsur-unsur huruf alifnya, ada wawunya, ada huruf ya-nya. Nah itu. Kalau yang sehat nggak ada nggak ada nggak ada ininya, tidak ada tiga huruf ini. Kalau yang sehat tidak ada penyakitnya, tidak ada tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya. Ini juga sebenarnya dari awal, cuman di buku ini nggak disampaikan, cuman anamil dari kesimpulan dari jilid ketiga justru. Tapi insya Allah uh, antum misalnya akan karena ini manfaat sekali nanti supaya tidak bertanya-tanya mana sih contoh-contohnya kok uh, yang gampang-gampang gitu ya mana nggak ada wawu nggak ada yaknya nggak ada alifnya nggak ada hamzahnya nggak ada yang rangkap nah itu nanti akan terjawab dari sini nah jadi kalau muatan itu yang berpenyakit nah kalau yang sahih yang sehat itu pokoknya tidak ada tidak ada unsur salah satu atau atau lebih ya jadi kosong tidak ada alif tidak ada wawu tidak ada ya Nah, sahih sendiri ada beberapa macam, ya. Ada beberapa macam, ada tiga. Sahih terbagi menjadi tiga. agak tengah ya. Pura-puranya agak tengah ya, ya. Ada tiga. Yang pertama salim. Salim. Yang kedua mahmuz. Salimun. Keduanya mahmuz ketiganya mudoaf mudoaf mudoafun nah ini nah itu eh ayatnya nggak sih mudoaf mudoaf mudoafun di buku nggak ada di buku nggak ada adanya di jilid tiga tapi ini penting uh, ah, anda sampaikan sekarang kalau sohi yang huruf yang sehat itu terbagi lagi ada tiga macam. Ada yang salim, ada yang mahmus, ada yang mudoaf. Mudoaf. Kalau salim apa? Ya selamat. Salim itu artinya selamat. Selamat dari Hamzah dan e, rangkap. Nah, kalau udah hurufnya salim ini paling enak aja. Bahas ini udah paling enak. Nanti kita justru di, di jilid satu itu bahasanya ini yang di satu ini nanti akan eh, titik tekannya di ini di huruf-huruf yang salim semua belum ada yang neka neko lah belum ada yang ruwet-ruwet gitu nah nanti kalau mahmus ini berhamzah Mah mahmus ini artinya yang ada hamzahnya yang ada hamzahnya mahmus ini yang ada hamzahnya kalau mudhoaf yang yang rangkap yang rangkap yang double, rangkap atau double. Nah, gitu ya. Kalau salim contohnya misalnya kataba, nasoro misalnya. Kataba menulis, nasoro menolong, ya. Kemudian misalnya doroba memukul. Nah, contohnya gitu ya. Kalau yang mahmud ini nanti yang ada hamzahnya ada tiga lagi dibagi, ada tiga. Ya, ada tiga. Ada dibagi jadi tiga, jadi mahmuz di fiilnya di fiilnya kemudian mahmuz di ain fiilnya dan mahmuz di lam fiilnya nah, jadi hamzahnya itu ada di depan juga ada yang di tengah juga ada yang di akhir kalau yang di fiil misalnya apa afoza afoza nah ini contohnya nah ini nih namanya mahmuz namanya Fi'il ini ada abzahnya. Akhoda amaro. Memerintahkan. Akhoda mengambil. Amaro memerintahkan. Ya. Gitu. Kemudian misalnya yang ain fi'il. Misalnya apa? Nah, bukan. Kalau kolam dia adanya di sini. Nah, ada yang dimutal. Ini masih masih sehat semua ini, masih yang sehat, yang masih yang ini yang sehat semua. Kalau ain fi'il misalnya sa'ala Ta'ala. Nah ini hamzahnya ada di tengah. Nah, ada di anfi Gitu ya, ta'ala. Kemudian apa lagi? Uh, contohnya di sini bertanya Ta'ala ya roa ya roa itu yang berpenyakit bagus iya ada ada ya, ya apa? Ja'a. Ja'a. Nggak bisa itu itu yang ini. Mutal. Yang mutal itu. Ja'a. Ya, naima ya. Ya, naima. Ro'asa. Ro'asa itu hanya memimpin. Ro'asa. Salam bertanya. Ro'asa memimpin. Rois dari Rois. Nah ini Hamzahnya ada di tengah. Ya, contoh-contoh ini adalah Hamzahnya Hamzahnya ada di tengah. Hmm. Kemudian Hamzahnya ada di, di akhir, di ujung, di langkahir. Contohnya koroa membaca. Koroa. Ini masih e, tiga huruf semua ini, fiil-fiil yang masih tiga huruf. Belum ada tambahan. Masih masih murni tiga huruf. Koroa. Ya, kemudian misalnya bada'a memulai bada'a. Nah, ini eh, apa? Hamzahnya di akhir di akhir fiil. Nah, itu jadi uh, huruf yang sehat itu ada tiga, yang salim selamat, selamat dari hamzah dan lengkap mahmuz yang ada hamzahnya. Itu masih kategori hurufnya sehat. Mahmuz ini ada ada di, di awal, ada di tengah, ada di akhir. Terakhirnya yang termasuk jenis fiil yang yang sehat itu adalah mudhaf. Mudhaf itu yang rangkap atau double. Yang double. Ya. Misalnya apa? Ya. E, mudhaf sendiri yaitu ada yang terdiri dari tiga huruf, ada yang empat huruf. Kalau yang tiga huruf misalnya madda. Madda. Madarnya memanjangkan. Ya. Soha. Artinya sehat. Soha. Apa? Iya, farro. Artinya lari. Madda, ya. Madda ini ini apa namanya? Rangkap asalnya madada. Nanti nanti akan dibicarakan asal usulnya. Madda ini masih termasuk yang fi'il yang sehat. Tapi dia mudha'af. Madda. Ya, eh, memanjangkan. Soha artinya yang yang sehat. Ya, soha. Yang yang sohih gitu, yang benar, yang sehat. Juga ada yang ini yang ini dari tiga huruf ya, terdiri dari tiga huruf, tiga huruf. Ada yang empat huruf juga mudof itu, ya. Misalnya apa? zala Nah, di situ uh, apa namanya? zal zal zala termasuk yang rangkap. zal zala Kemudian was was wasa wasa was wasa Baik, ya jadi nanti yang rangkap yang mana yang uh, dijelaskan. Yang jelas ini uh, pembahasannya nanti menyusul. Yang penting nanti di jilid satu ini kita di sini di salim. Nah, kemudian kalau yang berpenyakit, nah baru di sini. Yang berpenyakit ini e, pokoknya kata kerja tersebut ada unsur satu atau dua biji itu e, huruf alif, huruf wau dengan huruf ya. Gitu. Ada unsur huruf alif, huruf wau dan huruf ya. Dan berpenyakit di sini ada beberapa macam, ya. Huruf-huruf fiil-fiil yang berpenyakit itu terbagi jadi empat. Ada empat macam. Yang pertama misal, misal. Kalau misal ini berarti penyakitnya ada di depan, penyakitnya ada di di awal. Misal ini, contohnya apa? Ya, wa ada, wa ada. Ya, Wa'ada artinya menjanjikan. Ya gitu. Kemudian misalnya apa? Eh, akala dia masuknya di sini. Di sini akala. Ya, akala di sini maksudnya. Akala artinya makan. Akala artinya makan. Jadi eh, misal itu contohnya ada, Ya. Lalu yang keduanya adalah nakis. Yang keduanya adalah nakis. Nakis, nakisun. Artinya dia ada di tengah. Eh, bukan bukan nakis dulu, ajwab ya, ajwab. Iya. Salah, ini sini ajwab harusnya. Ajwab. Ajwab itu artinya di tengah. Ajwafun. Enggak pakai alif. Ajwaf. Nah, ini berarti penyakit nih. Kalau wa ada. Kemudian ada lagi misalnya e, eh, warasa ya. Warasa. Artinya mewarisi. Warasa artinya mewarisi. Ya. Ini salah satu ini nah di sini namanya di depannya ada huruf wau. Huruf wau adalah huruf yang berpenyakit ya wajada bisa menemukan wajada ya wajada lalu yang uh, huruf mu'tal uh, fiil yang berpenyakit fiil mu'tal yang kedua adalah yang ajwaf ajwaf itu adalah penyakitnya di tengah jadi di kalau ini di fa fiil ini di ain fiil nah, contohnya apa kola nah, kola artinya dia berkata Nah, di sini ain fiilnya berpenyakit, ada alifnya. Ini contoh ya. Jadi misalnya kalau nanti ada nggak yang alifnya? Ada, ada ya. Kemudian juga yang ya-nya juga ada. Belum dicari aja ya. Nanti belum ini sebagai contoh saja. Ini adalah contohnya wau. Gitu. Kemudian di sini yang ajwaf itu di tengah di ain fiil penyakitnya. Kola. Kemudian ba'a. Ba'a artinya menjual. Ba'a menjual. Ini ain fiilnya di di tengah, ya ini huruf alif. Gitu. Kemudian huruf uh, fiil yang berpenyakit yang ketiga adalah ini apa namanya nakis tadi, nakis. Ya ini uh, e, huruf penyakitnya, huruf mu'talnya itu ada di akhir, nakis. Nakisun. Ya. Misal di awal di fa fiil huruf penyakitnya, kalau ajwab di tengah di ain fiil, kalau nakis itu di di akhir, di lam fiil huruf penyakitnya salah satu diantaranya. Contohnya apa? Rodia. Rodia. Nah di sini ya di sini ya di lam fiilnya ini adalah penyakit hurufnya berpenyakit. Rodia artinya meridoi. Nah, Roma melempar. Roma nah ini ya artinya dia uh, apa namanya ada uh, huruf penyakitnya Roma melempar da'a misalnya ya. Nah, da'a. Nah, ini di lam fi'il ininya. Apa namanya penyakitnya. Nah, yang terakhir yang apa namanya termasuk fi'il yang mu'tal itu adalah e, namanya lafif, namanya lafif. Namanya lafif. Ini ya. Belok-belok. Lafif. Lafifun. Lafif di sini maksudnya ada dua di situ. Ada dua huruf huruf penyakitnya ada dua biji. Ada dua macam, ada yang makrun makrunun ada yang mafruk. Jadi huruf penyakitnya ada dua biji. Mafruk mafrukun. Kalau makrunun ini berdekatan, beriringan. Huruf, huruf penyakitnya itu berdempetan. Contohnya apa? Contohnya misalnya yang maf, makrun adalah tawa melipat. Towa, nah di situ huruf waw sama huruf ya ini berdekatan, makrun. Berpenyakit semua. Towa melipat. Towa yatwi, kemudian nawa. Ya, seperti dalam hadis itu inamal mu'minun eh apa uh, eh, inamal a'malu binniyat wa inamal likulli imri'in manawa nawa artinya meniawat meniat meniatkan nawa ya bukan ya, towa dengan nawa. Nah ini nunnya huruf huruf yang sehat, tapi wow dengan ya-nya, ain fil sama lam filnya ini berpenyakit. Nah, ini namanya makrun, artinya dia huruf penyakitnya itu berdekatan. Kalau yang mafruk, yang berjauhan misalnya wako menjaga. Wako ini eh, huruf penyakitnya di fa fiil dengan di lam fiil wako ini penyakit, ini sehat, ini penyakit. Ya, itu yang mafhum. Jadi berjauhan. Jadi tidak beriringan tapi berjauhan. Juga misalnya apa? Wafa. Artinya menepati janji. Wafa. Nah, ini berpenyakit, ininya sehat, ininya berpenyakit. Nah, <clears throat> nah ini namanya pembagian kata kerja dilihat dari dilihat dari huruf sehat dan sakitnya min haitsu binyatihi dilihat dari bangunan atau dilihat dari uh, apakah sehat apakah sakit apakah ada huruf yang berilatnya atau yang mengandung huruf berpenyakit kenapa anak sampaikan kayak gini karena uh, <clears throat> kalau misalkan nanti kita di jadi satu itu mempelajari wazan diterapkan semuanya diterapkan semuanya bahwasanya fil itu ada yang salim, ada yang Ah, mudoa, ada yang mahmuz, ada yang mudoaf. Ya. Kemudian juga ada yang berpenyakit itu ada yang misal, ada yang ajwaf, ada yang nakis, ada yang lafif gitu. Itu bisa diterapkan. Cuman di seperti, seperti yang Anda sampaikan tadi di jilid satu ini yang dibahas yang salim dulu. Supaya apa? nggak ruwet gitu. Jadi kita tidak menafikan, tidak menafikan yang tadi, yang mahmuz, yang mudoaf, yang misal, yang ajwaf, yang nakis, ya itu nanti insya Allah di eh, apa namanya kesempatan mendatang atau eh, di misalkan rujukan yang lain, ya. Eh, di antaranya rujukan yang bisa kita itu ada bukunya namanya Al Amsilah atas Rifiyah itu. Anda nggak bawa sih bukunya? Nah itu dari awal tuh misalkan di bab satu atau wazan yang pertama ya misalnya wazan yang pertama adalah faala yaf Yaf'alu ya fa'ala yaf di sini misalnya fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Itu di bawahnya itu nanti contoh-contohnya ada yang uh, salim, ada yang mahmuz, ada yang mudoaf, contoh-contoh katanya. Langsung di, langsung penerapannya, langsung penerapannya. Adapun di sini nanti ketika dicontoh-contohkan itu semuanya salim semua. Semuanya adalah contoh-contoh yang salim, ya. Bahkan kamus yang di belakangnya juga itu adalah pembahasannya huruf-hurufnya uh, eh, fail-failnya itu salim semua ya supaya memudahkan supaya memudahkan pembahasan kita mencukupkan konsentrasi di jenis fiil yang salim ya begitu taib nah ini sebagai sebagai wawasan dulu jadi jangan lupa eh, apa namanya intinya intinya ya bahwasanya kata kerja itu ada yang sohih sama ada yang e, mu'tal gitu. Kalau yang sahih berarti dia tidak ada huruf berpenyakit. Kalau yang mu'tal yang berpenyakit mengandung mengandung unsur salah satu dari huruf alif, huruf wawu dengan huruf huruf ya. Kalau ada huruf ininya salah satunya, berarti dia mu'tal namanya, berpenyakit. gitu, berpenyakit. Apakah satu, apakah dua? Ya. Nanti ketika antum misalkan baca kitab atau lihat buku ada wa ada, wah ini berarti fiilnya mu'tal nih gitu kan. <laughs> Udah tahu dia udah ngerti. Eh, dia eh, kita sudah paham sudah dikasih tahu tuh eh, berarti di fa'filnya saja sudah berpenyakit kan gitu ya bukan berarti bahaya bukan <laughs> berpenyakit di sini bukan maksudnya berbahaya dan uh, tidak tidak berbahaya bukan masalah itunya ya hanya sifatnya untuk membedakan ketika kola kola ya, Rasulullah saw Alaihi Wasallam berarti kola ini fiil madi yang ain fiilnya hurufnya berpenyakit yang mengandung uh, huruf yang Tadi alif wawu dengan ya. Nah, gitu. Kola. Ya, kola ini kan banyak sekali digunakan. Banyak sekali digunakan dalam uh, dalam kitab-kitab. <clears throat> Baik. Itu sebagai wawasan. Sekarang kita buka lagi bukunya. uh, di halaman 6 situ tasriful usul ya. Tasriful usul. Ya. Tasriful usul artinya adalah uh, perubahan secara pokok, secara secara secara usulnya, secara pokoknya, secara pokoknya, secara kepala-kepalanya, perubahan secara kepala-kepala. Dan ini di, dengan nama lain juga namanya tasrif istilahi. Istilahi ya. tasrif Tasriful usul Uh, antum yang ini, eh, anak nggak mau tidak me, menekankan untuk hafal, tidak ya? Anak nggak menekankan hafal. Jadi <laughs> maksudnya uh, di sini sebelum kita masuk, anak hanya ingin menggambarkan saja, ya hanya menggambarkan bahasanya fil ini intinya ada yang sahih sama ada yang mutal. Harus tahu itu, ya harus tahu. Karena ini e, cakupannya huruf-huruf yang masih asli semua, masih masih sulasi mujarot ini. Nah, gambar ini masih sulasi mujarot supaya tidak ada pertanyaan kok nggak ada contoh-contoh kayak akhoda kok nggak dibahas sih misalkan nah, itu belum dibahas itu belum ya belum disinggung di, di buku ini tentang yang ini ya paling sedikit lah atau artinya tidak jadi jadi sorotannya gitu kok kok tidak ada sih contoh-contoh seperti Rodia Roma gitu atau Wajada gitu kok nggak sih nah itu supaya tidak ada pertanyaan semacam tadi jadi nanti di jilid satu ini adalah kita pembahasannya di masalah yang salim dulu yang selamat jadi emang e, eh, yang sudah sohi salim lagi gitu ya sudah e, eh, kata, kata kata kerjanya e, tidak ada alifnya tidak ada wawunya tidak ada yaknya dan dia selamat lagi dari mahmus dan dari mudhaaf. Sekarang di situ kembali tasriful usul ya tasriful usul nah, artinya perubahan secara kepala-kepala secara secara yang pokok ini sama saja dengan tasrif istilahi tasrif perubahan secara tasriful al istilahi istilahi ya gitu tasriful istilahi tasriful tasriful istilahi ini apa namanya Hamzah Hamzah Wasof sih istilahi nah, artinya perubahan secara istilah perubahan secara istilah secara eh, eh, nama-nama uh, uh, nama -nama, penyebutan nama ya Antum baca di situ, kita lihat. Di situ tulisannya apa namanya tidur gitu ya, apa berdiri namanya. Nah, antum bacanya gini. Nah, <laughs> iya. Di paling awal sebelah kanan itu faala, ya. Faala disebutnya dengan fi'lu fi'lun madin. Nah, artinya istilah ini namanya kata kerja yang lampau Fa'ala adalah kata kerja yang lampau. Lalu ke kiri yaf'ulu. Namanya apa di situ? Fi'lun mudhari'un. Artinya kata kerja bentuk sekarang. Fa'ala artinya telah telah bekerja. Telah melakukan, telah berbuat. Nah, yaf'ulu artinya sedang sedang berbuat, sedang melakukan. Fi'lun mudhari'un artinya kata kerja bentuk sekarang. Ya, sedang atau akan. Sedang berbuat atau akan berbuat. Kemudian fa'lan. Fa'lan namanya di situ adalah masdaru tau taukid. Ya, artinya masdar. Ya, ini kata eh, kata benda. Eh, kata jadian. Ya. Ya, kata jadian yang untuk menekankan. Taukid artinya yang menekankan. Fa'ilun namanya ismu fa'ilin. Ya, ini kata benda pelaku. Fa'il artinya pelaku, subjek yang melakukan. Kalau fa'lan tadi artinya pekerjaan ya. Fa'ala telah bekerja, yaf'ulu sedang atau akan bekerja. Fa'lan pekerjaan. Fa'ilun orang yang bekerja. Iya. Maf'ulun artinya isim maf'ul ya. Artinya uh, yang dikenai pekerjaan yang dikerjai ya maf'ulun yang dikenai pekerjaan atau yang dikerjai ini kata benda untuk yang dikenai pekerjaan uf'ul itu namanya fi'lu amrin ya namanya fi'lu amrin artinya kata kerja perin perintah lakukanlah atau kerjakanlah la taf'ul ya la taf'ul di situ istilahnya namanya apa fi'lu nahyin kata kerja untuk melarang fi'lu nahyin kata kerja untuk melarang artinya jangan jangan kerjakan atau jangan lakukan. Masih belum selesai di sini ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Ke bawahnya ada lagi tuh. Maf'alun. Ya, maf'alun namanya ismu zamanin. Ini kata benda untuk waktu. Maf'alun ini waktu bekerja. Maf'alun artinya waktu ketika pekerjaan bunyinya sama yang sebelahnya maf'alun juga maf'alun maf'alun tetapi istilahnya lain istilahnya yaitu ismu makan yakni tempat bekerja tempat menunjukkan bekerja yakni tempat bekerja maf'alun mif'alun ismu alatin yakni kata benda untuk yakni alat nah, alat untuk bekerja mif'alun artinya alat untuk bekerja Kemudian fu'ila. Fu'ila fi'lun madin majhul. Artinya fu'ila itu artinya dia dia dilakukan gitu ya. Dia dikerjakan, dia dikerjai, dia telah dikerjakan. Dia telah dikerjakan. Fi'lun madin kata kerja yang lampau yang majhul yang tidak yang di, tidak diketahui siapa pelakunya. Siapa pelakunya? Fu'ila artinya dia Eh, dikenai dia kena pekerjaan. Dia dikenai pekerjaan fuila. Ya. Kemudian yuf'alu dia sedang dikerjai. Yuf'alu dia sedang diker, dikenai pekerjaan. Artinya fi'lun mudhari'un majhulun. Artinya kata kata kerja bentuk sekarang yang tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, gitu ya. Nah, ini harus e, dihafal. Harus harus artinya harus paham Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nah, ini namanya tasriful usul, ya, tasriful usul. Yani perubahan secara pokok, perubahan secara kepala-kepalanya atau perubahan secara istilah. Jadi ada dua ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya. Kalau domir yang ke bawah itu ya itu juga jumlahnya berapa? 14. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu itu ke bawah ya ke bawah namanya perubahan secara bahasa tapi sekarang ini ke samping jadi namanya tasrif atau perubahan secara istilahnya istilahnya itu berbeda-beda faala yafulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nah, secara istilah beda-beda. Fa'ala fi'il madi. Yaf'ulu fi'il mudore. Fa'lan masdar taukid. Fa'ilun isim fa'il. Maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'il amr. La taf'ul fi'il nahi. Maf'alun isim zaman. Maf'alun lagi isim makan. Mif'alun isim alat. Fu'ila fi'il madi majhul yuf'alu fi'il mudhari majhul. Nah, gitu ya. Hmm. kita baca sama-sama ya. Hmm, ini harus sering dibaca nanti insya Allah eh, apa bisa hafal. Ya. Sama-sama ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Iya. Nah, sekarang ditanya. Tadi saya mana ya? Nah, antum, ya. Iya, berarti antum ya. <laughs> Supaya terhindar dari pertanyaan. <laughs> Iya, sekarang ditanya kalau fa'ala namanya apa istilahnya? Fa'ala fil madi. Kalau yaf'alu eh, yaf ya yaf'ulu yaf'ulu. Kalau fa'lan master taukid. Kalau fa'ilun antum? Iya, <laughs> betul isim fa'il. <laughs> Iya, isim fa'il ya. Jadi nama fa'il ter, eh, juga ter, eh, sudah otomatis sebagai namanya. Fa'il berarti isim fa'il ya. Kalau ditanya nanti misalkan e, mana fa'ilnya ketika di situ misalnya apa namanya e, doribun. Mana isim fa'ilnya? Ya itu, doribun itu. Jadi e, isim fa'il itu nama dan sekaligus e, menjadi sebagai apa namanya? menjadi menjadi sebutan ya isim fa'il gitu ya fa'ilun yang melakukan juga termasuk sudah mengandung juga sekaligus menjadi sebutannya yakni isim fa'il. Kalau maf'ul isim maf'ul. Kalau of ya. <laughs> namanya isim maf'ul. Kalau uful istilahnya apa? Eh, uh, uful. Uh ah. -huh. <laughs> uful berarti apa? Namanya apa istilahnya? Iya, kata kerja perintah ya. Itu namanya istilahnya. Tasriful istilahi. Ya, ini perubahan secara istilah. Jadi istilahnya itu berbeda-beda. Istilahnya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada satu kata, itu bisa ditasrif itu. Bisa ditasrif. Nanti antum akan latihan akan terasa situ. Ya, nanti situ ada oh berarti satu kata itu bisa jadi 12 kan gitu ya, 12 satu kata. Nanti ternyata satu kata itu ke yang satu yang satu ini, yang satu istilah ini nanti jadi 14 ke bawahnya <laughs> gitu jadi 14, jadi 14, jadi 6, jadi 6, jadi 6, jadi 6, jadi 6. Ya, 6, 6, 6, 12, 12 14, 14 lagi gitu. <laughs> banyak. Jadi akhirnya kalau dijumlah-jumlah banyak sekali. Ya, tidak sedikit. Ya, jadi ke sampingnya 12, ke bawahnya ada yang 14, ada yang 6. Tadi uful ya. Nah, sekarang lataful apa istilahnya? Antum? Nah, fi, apa? Bukan fil nahdi. <laughs> fil nahi. Iya. Iya. Kedengarannya bukan nahis ya. Lalu maf'alun, Bapak? Isim zaman. Maksudnya isim zaman apa, Pak? Waktu. Iya, <laughs> sekaligus sekaligus berarti jawabnya. <laughs> Double. Artinya nama e, eh, wajahnya sama, ya i, i, apa maf'alun alun, ya yang satunya adalah isim zaman yang satunya isim makan kalau gitu antum mif'alunnya apa namanya? Namanya isim alat. Ini yani alat untuk bekerja ya, alat untuk bekerja. Kalau fuila fi'il madi majul. Uh -huh. Artinya kata kerja yang lampau yang tidak diketahui pelakunya. Kalau yuf'alu antum mahi? Fi'il mudhari majhul. Iya, fi'il mudhari majhul. Taib ya. Eh uh, sekarang coba uh, tanpa uh, oh ya belakang ya, tanpa lihat buku. <laughs> ya, atau atau dibaca sendiri semuanya dari fa'ala sampai yuf'alu. Kalau bisa hafal ya. Hmm. <laughs> Kalau belum hafal nggak apa-apa baca aja. tafadil bagus ya. Jadi ini e, walaupun misalkan belum hafal tapi kalau sering sering dilatih terus nanti juga akan e, ingat susunannya ya susunannya pokoknya gitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Gitu ya. Ini susunannya di e, diingat-ingat ya. E, mungkin tidak ditulis papan tulis tapi intinya tadi pokoknya filmadi madi, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amr, fil nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fil madi majul, fil mudore majul. Iya. Nah, sekarang latihan, kita latih ya. Nah, latihannya ini tinggal terapkan saja di atas. Nah, sorif, yakni lah, gitu ya. Latihan satu di sini artinya sorif, di e, lah, dirubahlah secara usul, secara kepala-kepalanya. Nah, coba antum Contohnya di sini adalah fiilnya kotala kotlan. Ya, kenapa di sini disebutkan dengan masdarnya? Karena yang namanya masdar itu sering beda-beda namanya atau e, bunyinya beda-beda. Tidak bisa disamakan fa'lan semua. Ya, nanti ada yang misalkan dahola duhulan. Nah, jadi kalau untuk yang masdar itu untuk yang fi'il yang sahih, e, fi'il yang sahih maupun yang mu'tal itu masdar itu suka beda-beda bunyinya. Dan itu simai kita tidak bisa memaksa untuk harus seperti ini, tapi kita dengar langsung dari e, orang Arabnya langsung. Jadi atau dari e, aslinya dari sana. Di sini contohnya e, kebetulan sama, kotala kotlan. Ya, kotala kotlan artinya membunuh. Nah, coba antum ahi, silahkan ditafsir Eh, bagus sekali. Ya, lancar ya. Alhamdulillah. Qatala yaktulu qatlan. kotilun maktulun uqtul la taktul. Maktalun maktalun miktalun kutila yuktalu. Hmm, hmm, Tuh ya. E, mungkin nggak apa-apa lah anak kasih tahu ya supaya, supaya maksudnya tidak kaget juga. Hmm. Untuk yang tasriful usul ini kalau yang untuk sulasi mujarad ya bukan berarti membuat sedih ya atau nakut-nakutin. <laughs> Bukan satu sayangnya ya, tapi ada enam. Mm -mm. Nanti anda melihat <laughs> di halaman berikutnya itu ya jangan berbahagia dulu gitu ya. <laughs> Aduh enteng gitu ya. Uh, tasrif untuk fiil yang selasi mujarad cuma satu. Ya ternyata bukan satu tapi ada enam wazannya <laughs> ya. Itu di halaman berapa? Halaman sembilan. Nah, ah. kebetulan di sini yang diambil adalah satu contohnya wazan. Ya ternyata bukan satu wazan saja tapi ada enam. Itu selasi mujarad saja, baik yang sohi, yang mu'tal itu sama diterapkan di sini. Ini masing-masing wazannya beda-beda. Ya, masing-masing wazannya beda-beda. Tidak semuanya sama. Ada yang uh, wajan ke satu, ada yang wazan kedua, ada yang wazan ketiga, dan seterusnya. Kalau di sini sekarang apa? Supaya ngasih tahu pertama, bahasanya tasrif usul itu adalah intinya ada fi'il madinya, ada fi'il mudoreknya, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, eh, isim alat, terus fil madi majul, fil mudari majul. Nanti di pertemuan berikutnya yang usul yang istilah-istilah ini ada enam macam. Ada enam enam macam. Tapi nggak apa-apa sekarang kita ambil yang satu dulu. Ya ini, ini kalau nggak salah di halaman sembilan, ini wazan yang kedua di sini ya. Ah, ah, faala yafulu. Diambil contoh yang keduanya. Sekarang kita perintah kita di sini sorif. Nasoro kalau tadi membunuh ya, kota artinya membunuh. Kalau kotlan artinya pembunuhan. Kalau nasoro nasron artinya menolong. Menolong kalau nasron artinya pertolongan. Tafadhol antum di tasrik. Nasoro yang suruh nasron, nasirun, munsorun. Hmm. Bukan munsorun. Mansorun. M bukan mansorun. Mansurun. Mansurun. Iya. Mansurun. Iya. Iya. Mansurun, mansurun, binsorun sorun nusiro yunsoru. Ah begitu ya. Nasara yansuru nasron nasirun mansurun unsur latansur mansorun mansorun minsorun nusiro yunsoru. Ada 12 istilah. Nah, ya. dua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah sekarang coba ditasrif. Di tasrif secara kepala-kepalanya atau istilahnya. Nazoro Nazron artinya melihat. Nazron penglihatan. Nah, silakan antum. Nazoro. Nazoro yang dulu Nazron. Uh ah, -huh. Ah. Iya. Iya. Mm. Mm. Mandurun, mandurun, mm. mindurun. Minzorun. Minzorun. Mm. Nudirun, mm. Iya, minzorun, nudiro, yunzoru. Nazara yanzuru nazron nazirun manzurun unzur la tanzur mandorun mandorun minzurun, nuzira yunzuru. Baik, mungkin uh, tiga kata ini kita coba uh, bersama-sama dulu ya. Dari kota lah ya. Kota la yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul. Ya. Kota la yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul. Maktalun, maktalun, miqtalun, kutila yuqtalu. Maktalun, maktalun, miqtalun, kutila yuqtalu. Hmm. Lagi ya. Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur. Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur. Mansorun mansorun minsorun nusiro yunsoru. Mansarun, Mansarun, Minsarun, Nusira, Yunsaru, Nazara, Yanzuru, Nazron, Nazirun, Manzurun, Unzur, La Tanzur. Nazara, Yanzuru, Nazron, Nazirun, Manzurun, Unzur, La Tanzur, Manzarun, Manzarun, Minzarun, Nuzira, Yunzaru, Manzarun, Manzarun, Minzarun, Nuzira, Yunzaru. ya yunzur. Hmm. Sekarang khoroja, hurujan artinya keluar. Hurujan artinya ya keluar juga ya. Bukan pengeluaran tapi keluar gitu ya. Mangga khoroja tafadhol hurujan. Khoroja yakhruju hurujan. Kharijun makhrujun ukhruj la takhruj. Makhrujun makhrujun mikhrujun khurijun. Hmm. Khurujan. Khurija. Khurija Ah, gitu. Kita baca sama-sama ya. Kharaja yakhruju khurujan kharijun mahrujun ukhruj la takhruj. Kharaja yakhruju khurujan kharijun mahrujun ukhruj la tahruj. Mahrajun mahrajun mihrajun khurija yuhraju mahrajun mahrajun mihrajun khurija yukhraju. Hmm. Berikutnya dakhala duhulan. Hati-hati masdarnya duhulan. Dakhala masuk. Duhulan artinya juga masuk. Fadol dakhala. Hmm? Iya. Dakhala yadkhulu dukhulan dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul. Yadkhulu dukhulan dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul. Madkhulun madkhulun midkhulun dukhila yudkhulu. Madkhulun madkhulun midkhulun dukhila yudkhulu. Iya. Terakhir sini Eh, kataba kitaban hati-hati masdarnya adalah kitaban kataba menulis kitaban artinya penulisan tafadhol kataba yaktubu kitaban katibun maktubun uktub la taktub hmm. maktabun hmm? maktabun hmm? miktabun hmm, pendek saja miktabun miktabun terus kutiban Nah, Enggak pakai tanwin, kutiba. Kutiba yuktabu. Ah, begitu ya. Eh, kita baca kata bayak tubu kitaban katibun maktubun uktub la taktub ya kata bayak tubu kitaban katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun kutiba yuktabu Maktabun, maktabun, miktabun, kutiba, yuktabu. tabu. Mhm. Nah, di sini eh, enam fiil di sini sebagai contoh ya kebetulan wazannya sama. Ini fa'ala yaf yaf'ulu. Jadi di sini nanti harus paham juga arti-artinya. Ya, harus paham juga arti-artinya ya. Jangan sampai eh, bisa mentasrif tapi eh, kosong pemahamannya atau kosong dari memaknainya memahaminya. Contoh misalnya gini. Apa artinya uh, maktulun antum? Maktulun. Ya, maktulun. Apa gini tuh apa? <laughs> Hah? Iya, artinya yang dibunuh. Nah, maktul artinya yang yang dibunuh. Berapa orang? Satu. Nah, ini nanti ada tasrifnya lagi, ada enam. Tasrifnya ke bawah itu ada enam. <laughs> itu apa apa nama oh jangan khawatir ya belum disikap gitu ya <laughs> iya tidak hanya sekedar belah durian tapi juga ini harus banyak nanti ketika di tasrif itu wah ternyata satu kata bisa ratusan ya begitulah namanya uh, apa namanya tasrif itu seperti itu jadi bisa uh, berjumlah banyak sekali uh, apa namanya satu kata. Nah, jadi itu tadi maktulun itu baru satu orang, laki-laki lah gitu ya, belum yang perempuan <laughs> gitu. Nah, apa artinya misalkan uh, misalnya ya sebelahnya uh, eh, latansur, Nah, latansur iya. iya. Ya, jangan menolong, betul. Lalu sebelahnya apa artinya misalnya uh, uh, misalnya nazirun. Nazirun. Sebelahnya nazirun. Apa artinya nazirun? Dari nazara ya nazron Nah, ini nazirun. Ah. Artinya apa? Bukan. Kalau kalau nazron iya penglihatan, masdar itu. Tapi ini nazirun. Kalau kita dengar nazir berarti apa itu? Fa'il. Nah, fa'il kan nazoro yanzuru nazron nazirun. Berarti dia telah uh, telah melihat, sedang melihat penglihatan. Berarti apa? Orang yang melihat. Hmm, nazirun orang yang melihat begitu ya. Uh, orangnya justru. Nah, sekarang misalnya apa artinya yahruju, Bapak? Yahruju. khoroja yahruju. Uh ah, -uh. Sedang keluar. Yahruju berarti sedang keluar. Iya. Nah, kemudian apa artinya antum maktabun? Iya, maktabun. huh? Iya. Bisa dua artinya kan? Uh -uh bisa waktu menulis dan bisa juga tempat menulis. Ya, artinya apa? Meja kalau bahasa kitanya meja. <laughs> Kan gitu ya. Maktabun dari situ, artinya tempat untuk menulis maktabun dari situ ya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya uh, istilah itu sebenarnya dari tasrif ya. Dari tasrif. Ada tapi ada juga yang uh, apa namanya istilah lain yang uh, sifatnya itu tersendiri ya. Tapi ada yang juga berasal dari tasrif, maktabun ya. Eh, maklamun artinya tempat tempatnya pena, yakni tepak maklamun ya. Kemudian banyaklah banyak sekali ya. Kita kalau itu kadang tidak terasa. Nah, kemudian misalnya apa? Misalnya eh sebelahnya misalnya ya. Contohnya adalah eh, kutibah kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiam <laughs> kan gitu ya iya artinya apa kalau kutiba eh, dia telah diwajib artinya eh, siapa yang mewajibkan? Nah, salam ayat ini kan kutiba alaikumusiam ini Allah kan Allah yang mewajibkan kalian puasa. Nah, kutiba artinya telah diwajibkan. Dia satu orang laki-laki telah diwajibkan. Dia nah, gitu ya. Telah diwajibkan. Nah, ini ya. Eh, berikutnya antum ya <laughs> belum kebagian biar semuanya kerasa. Uh, apa artinya misalnya uh, yakni madhulun. Iya, madhulun. Madhul. Apa madhulun? Dakhala yadkhulu, dukhulan, dahilun, madhulun. Mama nama madhulun? Apa artinya madhul? yang yang dimasuki. dahilun orang yang masuk, madhulun yang dimasuki. Terus misalnya apa artinya? E, contohnya adalah uktub. Terakhir belakang uktub apa artinya? tulislah. Iya, uktub artinya tulislah. Nah di sini pada tasrif yang usul ya untuk yang sulasi mujarad ini ya nanti di wazan yang ini ataupun wazan-wazan yang lainnya khusus untuk yang fiil amr itu jangan dikasih hamzah ya, jangan dikasih hamzah jadi ketika fiil amr ya seperti misalnya uful ya. nanti ada yang ada yang bunyi uful ada yang bunyi macam-macam ya nah di sini jangan kasih hamzah nggak boleh ya jadi ini namanya Eh, kalau yang seperti ini namanya hamzah wasol. Ya, jadi di sini namanya hamzah wasol semua. Kalau dikasih hamzah nanti lain lagi urusannya. Ya, kalau ada ininya walaupun perkaranya sepele, kecil hurufnya tapi ini nanti besar mak ininya pengaruhnya. Jadi jangan dikasih hamzah. Namanya ini uh, hamzah wasol. Tapi ini bukan namanya uh, huruf berpenyakit lain ya, lain. Kalau pada filamer bukan kaitannya dengan huruf berpenyakit. Kalau huruf berpenyakit itu adalah huruf-huruf asli dia, asli. Penyakitnya itu artinya bawaannya sudah mengandung eh, huruf-huruf uh, salah satu daripada alif, wawu dengan huruf ya. Gitu. <clears throat> Mungkin sampai sini dulu ya malam ini. Insya Allah kita bisa lanjutkan lagi pada pekan yang mendatang. Insya Allah. Jadi nanti pada tamrin yang akan datang di situ contohnya atau perintahnya yang kedua itu masih gotu hadhil kalimat. Apa pola apa pola kata-kata di bawah ini? Ya ini istilahnya gitu ya. Istilahnya itu apa? Misalnya uh, fi'il madi ya atau fi'il amr atau uh, isi makan gitu ya atau masdar. Nah, itu namanya sigohnya, polanya gitu. Iya. <clears throat> nah, kemudian yang tamrin tiganya uh, uzkur al fi'il al madi min hadhil kalimat. Sebutkan ya ini mungkin untuk me, ini saja sifatnya merangsang atau sebagai pendorong dari uh, dari ini dari supaya bisa mencari dari penuntut ilmu dari tolib ya dari santrinya itu sebutkan kata kerja yang lampau dari kata-kata di bawah. Nah di sini ada dari ada yang bentuknya filmadi, ada yang bentuknya apa namanya tuh um, isi maf'ul dan seterusnya. Ini nebak filmadinya apa? Kalau filman itu dari awal, startnya dari awal itu paling kanan ya, paling kanan dalam tasriful usul itu paling kanan filmadi. Tamrin 4-nya di situ e, disebutkan di sini e, eh, fiil fiil, fiil fiil mudore suruh sebutkan isim failnya apa, masmul fail. Ya, fiil ini yakfur ini isim failnya apa? Fiil amernya apa? Fiil isim makannya apa? Isim mafulnya apa? Ya, untuk melatih juga. Untuk melatih e, santri juga atau yang belajar. Baik, e, demikian dulu ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan sambung lagi.